Thank you. Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. cerita ini lanjutan dari tutur tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Thank you. Ia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah Raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Gandhi. Angkat Jaya Negara. Angkat Jaya Negara. Thank you. naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Isprionoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Mendung bergulung di atas pasuruhan satu. Dalam seri ke-223 ini didukung oleh para pemain Norman sebagai bocah, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Bambang Ceker sebagai Cakradara, Indrawati sebagai Dewi Upas, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Duh, weteng rasane tugel. Oh ala Didi, pencernaane wetengmu iku lho sing gak bener, sembarang dadi gak enak. Iki lho, ombenono Empro, cukup tes tes tes lancar wis sembarangi. Tas tes tes tes, penake sampean ngomong Empro. Empro manggata probiotik, hmm. nutrisi kesehatan kanggo njaga metabolisme awak supaya nglancarno pencernaane weteng dadi maksimal. Oh. kanggo luka bakar ya iso cukup diolesno nang bagian sing luka apa maneh kanggo sing kena stroke waras Swing. Empro Manggata Probiotik paduan macam-macam biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak ikan utawa deep squalene sing didadekno siji dadi minuman nutrisi konsentrat. Cukup tes tes tes dicampurno minuman utawa makanan diumbe saben metabolisme awak dadi bener, sistem pencernaan awak stabil, sirkulasi darah lancar, racun-racun yang awak hilang, awak dadi seger, gak pegel wis. Empro Manggata Probiotik, nutrisi kesehatan. Baca aturan pakai. Kau tidak akan kubiarkan meninggalkan lereng ini dengan selamat. Aku akan membunuh kalian. Kalian berdua? Heh, bocah setan. Kami sudah jauh-jauh datang dari pasuran satu. Kami sudah berkuda siang malam untuk sampai ke tempat ini. Dan kami akan kembali dengan membawa apa yang kami cari. Sudahlah, Ayu. Jangan hiraukan dia. Lebih baik kita pergi sekarang. Hai, lihat. Namaku Layang Samba. Aku mempunyai pukulan yang hebat. Kalian ingin membuktikannya? Minggirlah Tuan Cakradara. Biar saya yang melayani bocah sinting ini. Hati-hati Ayu. Jangan sampai kau lengah. Mampus kau. Hiya! Hiya! Hiya! Hiya! Hiya! Hiya Dia mengaku bernama Layang Samba itu langsung menggebrak. tidak membuang tubuhnya ke samping kiri. Beberapa kali mereka terpaksa mengadu pukulan. Sekalipun masih bocah, tapi lawan Dira kali ini ternyata cukup ulet. Sambil menyeringai, bocah itu kembali menyerang bertubi-tubi. Dira terpaksa menggunakan jurus-jurus emban kepeng bomongan. Bocah itu nampak semakin kesal. Tapi suatu saat, dia mempunyai kesempatan yang sangat baik. Sambil melompat dan berteriak, bocah itu merangsek ke depan. Aji, sama bisa! Dia! Awas, ayo! Hai, jangan lari! Jangan dia tidak berdusta, Ayu. Dia memang mempunyai pukulan yang dahsyat. Uh, untung Tuhan segera menarik tubuh saya. Kalau tidak, kami pasti akan beradu pukulan. Oh. Siapa bocah itu? Aneh sekali. Mulutnya selalu mendesis seperti seekor ular. Iya. Dan pandangan matanya mengerikan. Benar-benar seperti bocah keturunan siluman. Oh, pasti dia mempelajari ilmu ular. Saya yakin Pukulannya berbisa seperti sengatan gigi ular. Tidak, Ninya Ayu. Sebaiknya kita bersembunyi saja di tempat ini. Tidak ada gunanya melayani bocah seperti itu. Kita hanya akan membuang-buang tenaga saja. Memang, dia belum tentu dapat mengalahkan kita. Tapi apa gunanya? Lebih baik kita menghindarinya. Tapi, saya akan mempertahankan daun janggakannya ini, Tuan. Saya akan mempertaruhkan nyawa saya untuk menyelamatkan ibu. Kalau masih bisa menghindarinya, lebih baik kita menghindarinya. Siapa tahu bocah itu tidak sendirian berada di tempat ini. Oh, iya, mungkin juga Tuan. Mungkin dia ada temannya. Oh, lihat Tuan, dia masih mencari-cari kita. Dia masih penasaran. Oh, dia benar-benar ingin membunuh kita. Thank you. memang benar. Bocah yang bernama Layang Samba itu muncul dari balik pohon-pohon yang gelap. Kepalanya menengok kiri kanan. Nampak dia masih sangat penasaran. Sekali waktu mulutnya mendesis dan matanya memancarkan pandangan liar. Mata yang licik, mata yang buas seperti sepasang mata seekor ular berbisa. Hai, aku tahu. Kalian belum pergi jauh di tempat ini. Ayo keluar! Keluarlah dari tempat persembunyianmu. Ayo kita bertarung lagi. Aku masih belum puas. Ayo keluar. Ayo, kita adu pukulan lagi. Kalian pasti akan mampus. Kalian tidak mungkin dapat mengalahkan Ajita Kuisa. Kan sudah melihatnya sendiri, bukan? Ayo keluar. Jangan bersembunyi di situ. Lawan aku. Ayang Samba. Hei, jadi kalian tidak mau keluar juga? Kalian pikir aku akan tinggal diam? Tidak. Aku dapat memaksa kalian keluar. Lihatlah. Aku akan mengundang rakyatku. Dan mereka akan bermunculan dari berbagai penjuru. Mereka semuanya adalah ular-ular berbisa. Mereka akan mengeroyok tubuh kalian. Dan kalian akan menjadi bangsa rakyatku tubuh kalian akan mengejang dan memiru. Lihatlah! Selesai berkata, Layang Samba duduk bersila Matanya terpejam rapat. Dia duduk di atas sebongkah batu gunung. Mulutnya komat kamit, sementara badannya bergoyang ke kiri dan ke kanan. Suatu saat, lidahnya menculur keluar sambil mendesis-desis. Hai rakyatku, rakyatku bangsa ular di mana saja kalian berada, datanglah kemari. Aku memanggil kalian. Layang sambah memanggil kalian. Ular belang, ular sawah, ular berajak, ular berajam, ular tindu Majapahit, jantan dan mentinga. Kalian semuanya, baik laki-laki ataupun perempuan, yang besar dan yang kecil, Datanglah memenuhi panggilan layang samba Aku membutuhkan pertolongan kalian. Datanglah wahai rakyatku, bangsa ular. Celaka Ayu. Bocah itu rupanya mempunyai kemampuan memanggil ular-ular berpisah. Kita harus segera pergi dari sini, Tuan Cakradara. Saya jijik melihat ular. Bukan takut, jijik. Kalau kita keluar dari tempat persembunyian ini, layang samba pasti akan segera memburu kita kembali. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Tuhan? Kita tidak mungkin menunggu di tempat ini. Menunggu sampai ratusan ular berbisa mengurung kita. Oh, lihatlah, Ayu. Ada seorang perempuan tua datang. Lihatlah. Samba! Layang Samba! Layang Samba, di mana kau? Di mana kau, Layang Samba? Memang benar, seorang perempuan tua berpakaian seperti dukun sihir muncul dari balik rimbunan semak belukar yang gelap. Rambut perempuan tua itu berkibar tertiup angin. Dia membawa sebatang tongkat. Perlahan-lahan dia mendekati layang samba yang masih duduk bersila di atas sebongkah batu gunung. Hmm. Apa yang kau lakukan di sini, layang samba? Oh, nenek upas? Ah, kau ini memang bocah bandel. Kau keras kepala. Kau membuatku susah saja. Aku mencarimu ke sana kemari. Dan ternyata kau bermain-main di sini. Hmm? Apa yang kau lakukan? Aku akan memanggil ular-ular berbisa, Nenek Pas. Uh, ah, untuk apa? Biarkan saja mereka hidup di tempatnya masing-masing. Janganlah kau sering-sering memanggil mereka. Mereka juga harus mencari makan dan menghidupi keluarganya. Aku kesal, Nek ada dua orang datang tempat ini untuk mencari daunnya kakaknya. Lalu, lalu sudah kau tangkap mereka. Hmm? Kami bertarung, Nek. Oh. Aku menggunakan aji dapat bisa. Mereka kabur. Mereka tidak berani melawanku. Dan sekarang mereka bersembunyi. Aku harus membunuh mereka, Nek. Aku akan memanggil rakyatku untuk membinasakan mereka. <laughs> <laughs> bocah sinting. Layang samba bocah edan. Aku kesal, Nek. Aku penasaran. Mereka sudah berani melawanku. Ah, sudahlah. Tidak ada perlunya kau mengurusi orang-orang desa. Dengan menggunakan aji tapak wisa, kau bisa dengan mudah membunuh empat orang desa sekaligus. Tapi apa perlunya? Hmm? Aku akan merasa puas jika membunuhnya. <laughs> Layang Samba, kau persis seperti Sambi, piyungmu. Watakmu sama, sama jahatnya, sama kejamnya. Oh, dasar anak Sambi. Sikap dan watak ibumu rupanya hampir seluruhnya turun kepadamu, Layang Samba di Nek. Jangan ganggu aku. Aku akan memanggil rakyatku. Biar dua orang itu dikerubut ular-ular berbisa. Dan aku akan tertawa puas melihat bangkai mereka. Cukup. Cukup kataku. Kau masih terlalu bocah. Otakmu belum bisa bekerja dengan baik. Kau harus menuruti perkataanku layang samba. Sejak kecil, akulah yang membesarkanmu. Sejak kecil kau kubimbing dan kugembleng di atas lereng Gunung Kawi. Kau harus tunduk pada perintah Dewi Upas, gurumu dan sekaligus piung angkatmu. Ah, sudahlah. Lupakan saja dua ekor tikus tak berharga itu. Lebih baik kau pusatkan perhatianmu kepada rasa dendam jadi, aku harus bagaimana Nenek Upas? Turuti perkataanku. Ayo, berdiri. Nah, begitu. Jadilah anak yang baik. Jangan sekali-kali berani membantah perkataan gurumu. Tayang sampah. Ya, Nenek Upas. Dengar baik-baik. Hal ini sudah kukatakan berkali-kali kepadamu. Di dunia ini, musuhmu hanya satu orang saja. Maksudku, musuh besarmu. Kau jangan sampai merasa puas hanya dengan membunuh tikus-tikus kecil. Aku baru merasa senang dan lega jika kau dapat membunuh musuh besarmu itu. Kau tahu siapa yang kumaksudkan? Musuh besarku ialah pendekar yang telah membunuh bapakku. Ya, dia telah membunuh Bajil, bapakmu. Dia telah memenggal kepala bapakmu dengan sebilah pedang. Yang konon kabarnya sanggup mengguncang seluruh isi jagat. Orang itulah yang harus kau cari sampai ketemu. Arya Kamandanu. Tapi Nenek Upas, kita sudah mencarinya ke sana kemari. Dan sampai sekarang, kita masih belum dapat menemukan tempat persembunyiannya. Ah, ah. Kita harus terus mencarinya lah yang sama. Gunung Semeru sudah kita aduk-aduk. Lereng Bromo sudah kita jelajahi sampai ke sudut-sudutnya yang gelap dan lereng-lereng gunung penanggungan ini sudah kita hafal lekuk-liku lembahnya. Namun begitu kita tidak boleh berputus asa. Kita harus terus mencarinya. Pokoknya, musuh besarmu itu harus kau binasakan dengan tanganmu sendiri. Dan untuk itulah, aku mengajarimu pukulan tapak wisa. Nah, Layang Samba. Sekarang aku ingin menjajal kembali sampai sejauh mana kekuatan pukulan Papa Wisamu. Ayo, berdiri menjauh. Siapkan pukulan Papa Wisamu. Ya, Nek. Layang Samba melompat menjauhi perempuan tua yang bernama Dewi Upas. Mereka berhadapan sesaat lamanya. Layang Samba menggosok-gosokkan tangannya sambil mengucapkan mantra-mantra. Sementara Dewi Upas memutar-mutar tongkatnya di udara. Ayo Layang Samba, apa yang kau tunggu? Aku sudah siap, Nek. Kalau sudah siap, cepat kau mulai. Aku ingin melihat Sampai sejauh mana kau dapat menguasai Aji Tapak Wisa? Ayo, mulai. Baik, Nek. Jati. Layang Samba menyerang dengan kencang. Dewi Upas melompat-lompat ke kiri ataupun ke kanan, sambil memutar tongkatnya. Terjadilah pertarungan jurus yang amat seru. Jurus-jurus licik, jurus-jurus yang memancarkan sifat jahat serta puas. Mereka nampak bagaikan dua ekor siluman yang sedang bertarung memperebutkan korban. Sementara itu Cakradara dan Ayu Wandira masih tetap mendekam di tempat persembunyiannya. Rupanya perempuan tua itu menaruh dendam kepada Paman Danu. Paman Kamandanu? Maksudmu Arya Kamandanu bekas Panglima Perang Majapahit yang ternama? Benar, Tuan. Saya adalah keponakannya. Saya bahkan pernah tinggal di Majapahit bersama Paman Kamandanu. Waktu itu saya masih kecil. Tapi saya masih dapat mengingatnya dengan baik. Ah, lihat Ayu sebuah pertarungan yang menakjubkan. Tapi nampaknya perempuan tua itu belum mengeluarkan seluruh kemampuannya. Tentu saja. Dia hanya ingin mencobai layang samba. Dia hanya ingin menjajal pukulan aji tapak Pakwisa. Nah, lihat Ayu. Ajita Pakwisa! Hiat! Hiat! Hiat! Hiat! Hiat! Hiat! Hiat! Pukul sekali lagi. Kau belum mengerahkan seluruh kekuatanmu. Ukur sekali lagi. Baik, Nek. Aji, tapak, kuisa. Iya! Iya! Iya! Bagaimana, Nek? Apakah pukulanku sudah hebat? Ah, pukulanmu belum dapat menggetarkan ujung tombakku. Ayo, coba sekali lagi. Jangan ragu-ragu. Kerahkan seluruh kekuatanmu. Kalau kau dapat menguasai Ajitapa Wisa dengan seluruh kekuatanmu, kau bisa dengan mudah membakar sebatang pohon yang besar. Ayo, pukul sekali lagi. Baik, Nek. Ajitapa Wisa! Hiat! Hiat! Hiat! Hiat! Hiat! alergi, migrain, persendian pegal, rematik, gangguan jantung, ambeien, sakit pinggang, bahkan gangguan ginjal. Cukup dengan 5-10 tetes Empro satu kali sehari diminum sebelum tidur. Empro juga mampu menghambat pertumbuhan sel kanker, membunuh sel kanker, dan melakukan regenerasi sel yang rusak. Aturan pakainya 10 tetes setiap kali minum, 3 kali per hari. Berdasarkan pada telaah komposisi Empro dan pengalaman pengguna, anjuran ini memang tidak untuk menggantikan nasihat dokter atau ahli kesehatan lainnya. Empro akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh sehingga dapat mengoptimalkan proses metabolisme. Buktikan manfaat Empro di setiap tetesnya. Empro, Empro, probiotik. Baca aturan pakai. Terjadilah benturan yang lebih kuat. Layang Samba mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memukul dengan Aji tapak Tapakwisa Dewi Upas sampai terjajar ke belakang, sementara layang sambat terpelanting beberapa langkah dan jatuh di atas rumpun pelukar. Aku sekali layang samba. Tanganku sakit, Nek. Hmm. Dadaku juga merasa sakit. Oh, itu adalah pengaruh dari benturan pukulan yang kuat. Ah, tidak usah khawatir. Sebentar lagi kau akan pulih seperti sedia kala. <laughs> Bagus layang samba. Aku senang melihat kemajuanmu. Hmm? Aku juga senang, Nek. Suatu saat, aku akan membunuh Arya Amandanu dengan aji tapak usahaku. Oh, ah, jangan sombong lah yang samba. Pendekar besar musuh bebuyutan orang tuamu bukanlah manusia sembarangan. Dengan aji tapak wisamu sekarang ini, kau belum bisa merobohkannya. Jadi, aku masih harus berlatih, Nenupas? Iya, harus. Kau masih harus terus-menerus berlatih Kau tidak akan bisa berbuat banyak jika berhadapan dengan Arya Kamandanu. Dengan kemampuanmu yang sekarang inilah yang sama. Kau masih harus terus berlatih. Tidak usah terburu-buru lah yang sama. Masih banyak cukup waktu. Sekarang yang penting kita harus mengintip. Kita harus terus mencari tempat persembunyian Arya Kamandanu. Dan kalau kita sudah dapat menemukannya, membalas dendam adalah persoalan yang lebih mudah. Kalau kau tidak dapat menghadapinya sendirian, aku akan di belakangmu. Ah, sudahlah layang sambal. Tak ada gunanya kita berlama-lama di sini. Ayo, kita kembali. Lalu, Nek, bagaimana dengan mereka? Ah, maksudmu tikus-tikus kecil itu? Jangan urusi mereka. Yang penting, mereka tidak mengganggu kita. Hei, tikus-tikus kecil! Cepat pergi dari situ. Kau pikir aku tidak tahu? Hmm? Ayo pergi! Kalian boleh membawa daun-daunan itu. Tapi kalian jangan lagi datang kemari. Ah, kami tidak senang tempat ini disaba orang lain. Ah, ayolah yang samba. Ya, Nek. Dewi Upas bergegas melangkah diikuti layang samba. Sebentar kemudian bayangan tubuh mereka sudah lenyap di balik pohon-pohon hutan. Suasana di tempat itu menjadi sunyi dan lengang. Barulah Cakra Cakradara dan Ayu Wandira berani menampakkan dirinya. Mereka menyempulkan wajah mereka dari balik rumpun semak pelukar yang rimbun. Untung perempuan tua itu tidak bermaksud jahat kepada kita, Ayu. Benar, Tuan. Kalau dia bermaksud jahat, kita akan susah untuk menghindarinya. Bagaimana sekarang? Kita kembali lagi ke Pasuruan satu. Iya, Tuan. Saya kira kita cukup membawa beberapa puluh lembar daun janggakannya. Memang sebaiknya kita segera kembali. Saya sudah tidak sabar lagi. Saya harus segera menolong ibu. Mudah-mudahan saja Ibu masih kuat bertahan. Kita harus mengambil kuda-kuda kita di bawah sana. Kradara dan Ayu meluncur menuruni lereng. Malam bertaburan bintang, kabut masih turun menyapu permukaan tanah. Tak lama kemudian, mereka sudah tiba di bawah pohon rindang, di mana kuda-kuda mereka ditambatkan. Cakradara dan Ayuwandira segera naik ke atas punggung kudanya masing-masing. Mari Tuan Cakradara. Hiya, hiya, hiya. hiya, hiya. memanggil saya. Iya, Kakang Dwi Pangga. Duduklah. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Uh, apakah Ayu masih belum kembali? Belum, Kakang. Dia belum kembali. Seharusnya anak itu tidak pergi kemana-mana. Uh, dia ingin berbuat sesuatu yang dianggap baik untuk ibunya. Sayang sekali. Sebenarnya saya ingin bersama anak itu saat-saat sekarang ini. Kalau saja dia pamit, saya tidak akan mengizinkannya pergi. Baiklah, mudah-mudahan dia tidak mendapat halangan apa-apa di jalan. Kakang Dwi Pangga. Uh, iya, Nyai. Saya ingin bicara soal Ayu Wandira. Iya. Uh, bagaimana, Nyai? Saya merasa bersyukur. Saya pernah merindukan anak itu bertahun-tahun lamanya. Dulu, ketika kami masih dipisahkan oleh nasib, saya selalu berdoa siang malam. Saya mohon agar para dewata mengembalikan putri saya. Dan akhirnya doa saya dikabulkan dewata agung. Saya merasa sangat bahagia dan sangat bersyukur. Sekarang menjelang saya berangkat menjadi seorang wanita tua. Saya dapat berkumpul kembali bersama putri saya itu merupakan anugerah yang sangat besar dalam kehidupan saya. Uh, saya kira kau sudah berbuat yang terbaik untuk anakmu, Nyai. Kau sudah mampu menjadi seorang ibu yang bijak untuk Ayu Wandira. Saya juga merasa bersyukur. Ketahuilah, Tuan Tui Bangga. Saya merasakan sesuatu yang aneh dalam diri saya. Barangkali saya memang ketularan wabah penyakit itu. Kau seorang tabib, Nyai. Kau lebih tahu tentang penyakit dari orang-orang biasa. Seorang tabib juga manusia biasa, Kakang Dwi Pangga. Pada akhirnya, dia akan berhadapan dengan nasib. Mungkin penyakit bisa diobati. Tapi tak seorang pun mampu menyambung usia manusia, sekalipun hanya sejengkal panjangnya. Semuanya sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Karena itu Kakang Dwi Pangga, kalau memang usia saya tidak dipanjangkan lagi, kalau memang saya harus menghadapi Dewata Agung, hanya satu yang ingin saya pesankan kepada Tuhan. Jangan begitu, Nyai. Jangan mendahului kehendak para dewa. Itu tidak baik. Saya tahu, Kakang. Mendahului kehendak para dewa memang tidak bijaksana. Tapi saya tahu, saya dapat merasakan apa yang sedang berlangsung dalam diri saya. Kadangkala Pandangan mata saya menjadi gelap. Perut saya menjadi sakit dan mengeras. Saya yakin wabah penyakit itu sudah bersarang di tubuh saya. Ah, Tuhan Tripangga, Ayu Wandira adalah anak saya satu-satunya. Dan bagaimanapun juga, Kakang Dwi Pangga adalah ayah kandungnya. Ini merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa disangka lagi. Darah Tuhan mengalir di tubuh anak itu. Kalaupun suatu saat nanti saya terpaksa meninggalkan dunia fana ini, saya hanya bisa berharap. Tolong, awasi Ayu Wandira. Anak itu memang seringkali keras kepala. Tapi saya yakin dia mau mendengarkan kata-kata Kakang Dwi Bangga. Dia sangat menghormatimu dan mencintaimu sebagai orang tua kandungnya. Nyai, kalau memang kau ketularan wabah penyakit itu, kau harus berusaha untuk bisa sembuh kembali. Masih ada waktu. Jangan putus asa dulu. Ada Bapak Wali Kadep Bapak Rakeh, kau bisa menyuruh orang-orang kepercayaanmu untuk mencarikan obat. Kakang Dipangka, saya sudah mengatakan, barangkali obat bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit seseorang. Tapi siapa yang bisa menyambung usia manusia? Sudahlah, saya sudah pasrah saya sudah merasa cukup senang dan bahagia jika Tuhan berjanji memenuhi harapan saya. Kau tidak usah khawatir, Nyai. Ayu Wandira itu darah dagingku sendiri. Tentu saja aku akan berbuat sesuatu yang terbaik untuk masa depan anak itu. Kau tidak usah khawatir. Oh, terima kasih. Terima kasih atas pernyataan Kakang Bipangga. Pangga tinggalkanlah saya sendirian. Nyai, apakah memang benar daun janggakannya merupakan ramuan obat yang ampuh melawan wabah penyakit menular itu? Mungkin saya belum tahu pasti. Sudahlah kakang, jangan bicara soal itu lagi. Tidak ada gunanya. Lebih baik kau segera memusatkan perhatianmu kepada Ayu Wandira. Ah. Kalau begitu baiklah, Nyai. Saya akan kembali ke ruangan belakang. Silakan, Kakang. Saya juga ingin istirahat. Arya Dwi Pangga melangkah perlahan-lahan meninggalkan ruangan bilik Mesin wajahnya membayangkan kesedihan. Sementara itu, Mesin tetap terbaring di atas ranjang. Air matanya meleleh keluar, dan dia tidak menyeka air mata itu, melainkan membiarkannya membasahi pipinya yang pucat. Oh, ah, dewata aku. Oh, Sang Yang Widiwasa. Oh, Sang Maha Pencipta semesta raya. Kaulah yang menguasai nasib manusia sepenuhnya. Kaulah yang memutar roda kehidupan ini. Kaulah yang memancarkan terang dari segala penjuru. Dengarkanlah permohonan hambamu yang lemah, yang tidak berdaya ini. Lindungilah Ayu Wandira putriku. Berikanlah ketabahan serta pikiran yang terang. Biarkanlah dia hidup dan menemukan kebahagiaannya sendiri. Biarkanlah aku yang menjalani segala duka Mustafa. Tapi janganlah kau tularkan penderitaanku kepada putriku. Oh, tak aku. Barangkali kau tidak mengabulkan permohonanku ini. Tapi aku percaya kemurahan hatimu, kebesaran namamu, dan kasih sayangmu yang melimpah ruah kepada manusia sepanjang segala zaman. yang harus kita lakukan sekarang, Kakang Rake? Kita tidak bisa tinggal diam seperti ini. Sementara jelas, Nyai Paricara sedang dalam keadaan sakit. Dan nampaknya sakitnya semakin parah. Ya, nampaknya penyakitnya semakin parah saja. Kotorannya bercampur lendir dan darah. Dan dia sama sekali tidak mau makan ataupun minum. Tapi Nyai masih keras kepala Kakang Rake. Dia sama sekali tidak mau dibantu. Dia mengganti pakaiannya sendiri. Dia membersihkan tubuhnya sendiri. Dia mengerjakan semua keperluannya sendiri. Ah, aku jadi serba salah. Dia tidak ingin merepotkan kita, Kakang Rake. Tapi kita memang jadi serba salah kalau begini. Kita ingin menolongnya, tapi dia menolak dengan caranya sendiri yang halus. Ah, itulah Nyai Paricara. Iya. Itulah guru kita. Itulah tabib wanita yang namanya terkenal sampai kemana-mana. Iya, betul. Ah, Ayu masih belum datang juga kalau dia datang dan membawa daun jangkakannya. Barangkali kita masih mempunyai harapan yang cukup besar. Tapi sampai sekarang bocah itu masih belum datang juga. Ah, kemana dia mencari daun itu? Oh, Tuan Kuda Merta. Bapak Wali Kadep. Ya. Bapak Rake. Ya. Saya tidak melihat Nyai di ruang biliknya. Kemana dia, Bapak? Wah, kami tidak tahu. Sejak tadi kami duduk-duduk di ruang pendopo ini. Barangkali Nyai pergi ke belakang menemui Tuan Wipangga. Di belakang juga tidak ada Bapak Wali Kadap. Hmm, ah, kalau begitu, ayo kita cari. Dia tidak boleh pergi kemana-mana. Tubuhnya itu sangat lemah. Iya. Nanti dia jatuh. Eh, Wali Kadap, ayo ya. kita cari Nyai ah, Parijana. Di mana? Wali Kadep, Rakeh Pamintihan dan Kuda Merta buru-buru mencari Maisin. Mereka mencari di halaman samping. Kuda Merta mencari di halaman belakang. Mereka menjadi cemas karena tiba-tiba Nyai Paricara seperti lenyap begitu saja. Pada saat itulah, Rakeh Pamintihan berlari-lari kecil menemui Kuda Merta dan Wali Kadep. Wali Kadep? Ya? Nyai ada di sana. Di mana? Nyai sedang duduk-duduk sendirian di depan kuburan Bapak Wong. Wali Kadep dan kuda merta bergegas melangkah mengikuti Rakeh Pamintihan. Mereka menyeberangi halaman belakang dan berjalan menuju ke sebuah pohon yang rindang. Mereka berhenti di bawah pohon. Mereka melihat Mesin duduk tepekur di depan sebuah batu pipih yang merupakan tanda pengenal kuburan Tabib Wong. Oh, ah, Bapak Wong, kau pasti tahu apa yang kurasakan sekarang ini. Aku sendiri juga dapat merasakannya. Kemungkinan besar wabah penyakit itu sudah mulai menjalar di urat-urat darahku. Aku tidak tahu sampai kapan aku akan bisa bertahan. Ah, Bapak, kalau guruku guruku, sahabatku, dan orang tuaku. Aku banyak berhutang budi kepadamu, Bapak Wong. Kau telah menyelamatkan hidupku dari kehancuran yang hina. Kau telah mengangkatku dari lumpur masa lalu yang kotor dan membusuk Bapakmu, jasa-jasamu tak akan pernah bisa kulupakan. Dan aku telah berjanji akan meneruskan cita-citamu yang luhur. Barangkali aku belum bisa menepati janjiku sekarang ini. Aku memang sudah berusaha untuk menempatinya. Tapi barangkali usahaku belum banyak artinya. Karena itu Maafkanlah aku, Bapak Allah. <clears throat> apa kabar, Mbak Yu? Hmm. Sakit ya? Hmm. Sakit apa, Mbak Yu? Sekarang jadi tambah sakit. Sakit telinga ditanyain, terus sumpah. Ada apa lagi, toh? Saya sendiri migrain nggak sembuh-sembuh. Mas Warso sambat boyok aku matung-maten. Sawah jadi terbengkalai. eh, mahnya sering kambuh, sering nggak masuk sekolah jadinya. Belum lagi mertua yang kena stroke ringan. Walam, boes. Walam, Mbak Yu. Wes tahu empro toh? Obat tetes mangga tabruk itu. Apa kuwi? Lah yo. Ya Wis, cepet beli Empro mengatasi berbagai macam penyakit, Bayu. Masa? Ayo buktikan, cukup tes, tes, tes. Masa toh? Saya buktinya. Menambahkan Empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh. Empro mampu mengatasi berbagai macam penyakit yang Anda derita. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393000. mengecewakanmu. sekarang ini, kau pasti mendengar suara hatiku. Suara hatiku yang menjerit, menembus kelamnya malam. Suara hatiku yang melengking, menyapu udara malam di desa Pasuruhan satu. Oh, lihatlah Bapak Wong. Lihatlah keadaan mesin anak angkatmu ini, muridmu, dan sahabatmu. Aku minta maaf kalau memang ternyata aku telah membuatmu kecewa hak untuk meneruskan cita-citamu yang luhur. Mengabdi kepada masyarakat. Bekerja membantu kepada mereka yang membutuhkan pertolongan dan menjadi pelayan yang baik. Tapi, benarkah aku sudah menjadi pelayan yang baik? Itu masih merupakan tanda tanya yang besar. Mungkin aku masih sering kali melakukan kesalahan. Sering kali aku belum bisa mengibaskan kepentingan-kepentingan pribadi untuk melayani sesama hidup. Maafkan aku, Bapak Wong. Maafkan Mesin yang telah mengecewakanmu. Oh, Nyai, ini sudah malam, Nyai. Iya, Nyai. Ah, ah. Apa yang Nyai lakukan di sini? Bapak Wali Kadep. Nyai, Nyai Pericara. Eh, awas Wali Kadep. Tangkap Nyai, ya, ya, jangan ya. sampai Nyai ah, jatuh. Ya, ya. Wali Kadap mengangkat pundak Meisin, sementara Rakeh Pamintian menggotong di bagian pinggangnya dan kuda merta di bagian kaki. Mereka bersama-sama mengangkat mesin dan memparingkannya kembali di atas ranjang di ruangan biliknya. Nah, saudara pendengar, apa yang akan terjadi dengan Mesin? Mampukah dia bertahan melawan wabah penyakit menular yang mulai menggerogoti kesehatannya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Tenggara semangat musik Indonesia. Baru saja Anda mendengar kelanjutan drama radio serial Mahkota Mayangkara di episode ke-8 dengan judul Mendung Bergulung di atas Pasuruan 1, seri yang ke-123 dan 224. Anda bisa mengikuti kelanjutan ceritanya setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 9 pagi hanya di 956 Bintang Tenggara. Sahabat Bintang, lakukan yang terbaik sekarang karena akan lebih buruk lagi bila kita menyesali yang sudah berlalu dan mengkhawatirkan dikhawatirkan yang akan datang. Saya Lisa yang bertugas menyampaikan